Alhamdulillah wassalatu wassalam, ala Rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan. pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala <clears throat> Sebelum kita lanjutkan eh, masih di pembahasan tentang rahan atau agunan atau jaminan atau borok ya, maka ada catatan tambahan atau pembanding dengan apa yang kemarin telah kita baca. Kemarin kita baca untuk poin mu'natur rahni biaya yang diperlukan oleh ya, barang jaminan Sebelumnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghliq min sahibihi. Ya, terdapat hadis layak laku arahnu min rahinihi layak eh, lak arahnu itu artinya adalah layas kutu al haqqu bitalafihi layak laku arahnu artinya layas sekutu yaitu yang dimaksudkan adalah layas kutu bitalafihi maka ya, tidaklah hak itu gugur bitalafihi karena rusaknya barang jaminan ya, min sahibihi alladhi rahanahu min rahinihi min rahinihi artinya alaihi domanuhu kerusakan itu tanggung jawab si pemilik jaminan kata alimah musyafi'i ini adalah perkataan yang ablak yang sangat luar biasa dalam bahasa Arab orang Arab mengatakan hada syai' min fulan dengan pengertian yuriduna min domanihi. Min itu mengandung makna di sini min domanihi menjadi ya, tanggung jawab dia. Wa ta'akada dzalika min qauli kemudian lebih ditekankan lagi dengan lanjutannya hadis lau ghanmuhu wa alaihi ghurmuhu ya, untuknya keuntungan yang didapatkan oleh barang ya, jaminan tersebut wa alaihi ghurmuhu maka alaihi ghurmuhu maka untuknya untuk kepentingannya keselamatan barang tambahan dan keuntungannya wa alaihi ghurmuhu ay al halak wan nuqsan wat talaf maka terbebankan kepadanya al-ghurmuhu ya, kerusakannya maka itu semua menjadi tanggung jawab ar-rahin pemilik barang jaminan alias orang yang berhutang artinya murtahin orang yang menghutangi tidak bertanggung jawab karena tangan orang yang menghutangi adalah tangan amanah Ya, maka layar luku arahnu ya, itu artinya tidaklah gugur ya, ya, hak atau mungkin tepatnya kewajiban ya, layar luku arahnu dari ya, dengan disebabkan rusaknya barang jaminan. Ketika barang jaminan itu rusak, maka kewajiban itu tidaklah gugur dan hilang. Min sahibihi min di sini maknanya doman. Dan ini kata alimah musyafi'i adalah min ablar kalamil Arab. Mengatakan alaihi doman dengan mengatakan menggunakan kata-kata min. Min sahibihi ala dirhanahu. Yeah min sahibihi alladhi rahanahu maka itu menjadi min artinya doman domannya adalah kewajiban pemilik barang yang menggadaikannya kemudian lahu gunmuhu wa alaihi itu taukid lahu gunmuhu wa alaihi itu taukid untuk kalimat min sahibihi alladhi rahanahu Kemudian catatan tambahan yang kedua adalah baris setelahnya di mulakhas al-fiqh disampaikan bahasanya barang jaminan itu milik arahin orang yang menggadaikannya alias milik orang yang berhutang fakana alaihi maka si pemilik barang inilah yang wajib menafkahi barang tersebut sehingga menjadi kewajiban pemilik barang upah upah sewa untuk al-makhzan tempat penyimpanan Demikian juga menjadi kewajiban pemilik barang upah penjagaan jika perlu security yang menjaga ya, tempat penyimpanan maka biaya security ditanggungkan dibebankan kepada pemilik barang maka jika barang tersebut perlu nyewa tempat penyimpanan maka tempat penyimpanan tanggung jawab dibebankan kepada pemilik barang alias orang yang berhutang. Jika perlu security, satpam, maka biaya satpam dibebankan kepada pemilik barang jaminan alias orang yang berhutang. Alasannya karena ini semua ini ya, upah ini ya, apa sewa tempat penyimpanan, sewa gudang, kemudian gaji security itu kata di sini disampaikan ya yadkhulu dimnal infaqi alihi bagian dari infak bagian dari menafkahi barang jaminan demikian juga upah untuk mengembalakan binatang ternak manakala binatang ternak itu marhunah dijadikan sebagai barang jaminan maka itu dibebankan kepada pemilik barang alias orang yang berhutang ya, demikian di Al-Mulakhas Al-Fiqhi dan perlu, sebagai pembanding perlu diketahui ya, bahasanya ketentuan ini berbeda dengan ketentuan di Madhab Syafi'i di Madhab Syafi'i penjagaan barang eh, barang jaminan dan biayanya dibebankan kepada al-murtahin dibebankan kepada orang yang menghutangi saya bacakan dan uh, saya bacakan dari al-mu'tamad fil fiqh syafi'i ya, uh, di, di sini disampaikan di al-mu'tamad fil fiqh syafi'i disampaikan bahasanya barang jaminan yang ada di tangan orang yang ya, menghutangi maka menjadi kewajiban orang yang menghutangi orang yang menjaganya ya, dengan mengawasinya dan mempertahankannya dan mencegah sampainya bahaya kepada barang tersebut atau rusak atau dicuri karena penjagaan barang itu adalah demi kepentingan orang yang menghutangi Tujuannya supaya barang tersebut tetap selamat sehingga bisa dipakai untuk melunasi ya, ya, melunasi utang yang merupakan hak orang yang menghutangi jika ternyata orang yang berhutang tidak bisa ya, melunasinya. Ya. Maka kalau di maka Syafi'iyah mengatakan penjagaan barang itu kewajiban murtahin kewajiban orang yang menghutangi. Alasannya apa? Karena itu untuk kepentingan dia. Dia punya kepentingan barang ini utuh. Selamat, tidak tercuri, ya, tidak dicuri orang, tidak rusak. Dia punya kepentingan di situ. Apa kepentingannya? Nah, ini fungsi barang jaminan. Fungsinya adalah dicairkan. Gimana kalau di, mau dicairkan kalau ternyata barangnya dicuri orang berarti perlu security ya, maka biaya security tanggung jawab murtahin karena itu untuk untuk kepentingan dia bagaimana kabar ini tetap utuh selamat sehingga nanti seandainya ada kendala dalam pelunasan utang ya, maka nanti utang bisa dilunasi dengan mencairkan dan menjual barang ini ya, kalau dicuri orang ya maka kepentingan si murtahin orang yang menghutangi ini yang mendapatkan masalah. Ya, oleh karena itu wajib bagi murtahin untuk menjaga barang jaminan dia sendiri yang menjaganya sesuai dengan urf dan budaya. Liana wal akid karena dialah yang melakukan transaksi, dialah yang berkomitmen untuk sehingga dialah yang berkomitmen untuk menjaga barang dengan konsekuensi akad agunan dan wajib baginya untuk yu'ayin yang mengangkat orang yang mengurusi penjagaan barang jaminan dan wajib atasnya untuk meletakkannya di tempat yang sesuai jika penjaga ini tersebut memerlukan ini, gudang karena alihi ijaduha maka kewajiban murtahin untuk mengadakan gudang gudang penyimpanan wa ila mustauda dan jika perlu dititipkan perlu kemudian e, di gudang yang ada penjaganya fa'alai e, atau fa'alihi ujratuhu ternyata perlu sewa gudang fa'alihi ujratuhu maka sewa gudang kewajiban murtahin au ila harisin atau perlu security perlu satpam fa'alihi ujratuhu aidan maka itu juga dibebankan kepada orang yang menghutangi li'anna hifdha limaslahatihi karena terjaganya barang ini amannya barang ini tidak rusak tidak dicuri orang dan seterusnya seluruhnya adalah kepentingan murtahin kepentingan orang yang menghutangi yaitu kepentingan untuk mencairkan Nah, ah, sedangkan biaya yang diperlukan untuk barang jaminan itu minafakotin ala ainihi libaqaihi yang itu nafkah untuk bendanya itu sendiri untuk eksisnya semacam kalau rumah maka renovasi rumah kemudian uh, kemudian pakan untuk ternak kemudian pengairan untuk pohon maka itu semua kewajiban arahin kewajiban pemilik barang alias orang yang berhutang. Nah, karena biaya ini dituntut untuk menjaga benda itu sendiri Fataka alal malik maka ini menjadi tanggung jawab pemilik maka di sini kita lihat pembanding untuk keterangan yang ada di melakhas al-fiqhi maka kalau di fikih syafi'iyah ya, dibedakan antara biaya untuk ya, aksesnya barang, barang jaminan dan biaya penjagaan. Kalau biaya untuk mempertahankan biaya-biaya untuk untuk eksisnya barang, nah itu tanggung jawab pemilik. Kalau dia rumah yang jadikan agunan rumah ini perlu renov, maka ya, itu tanggung jawab pemilik. Kalau tadi binatang perlu pakan, tanggung jawab pemilik. Kalau itu pohon perlu diserami, tanggung jawab pemilik. Karena ini adalah berkenaan dengan masalah biaya untuk eksisnya ya, barang. Lain halnya biaya untuk terjaganya barang. Maka Syafi'iyah e, menetapkan kaidah penjagaan barang adalah kepentingan adalah untuk kepentingan murtahin. Dia yang berkepentingan dengan terjaganya barang tersebut dari tindakan pencurian, dari e, dari kerusakan. Ini, ini, karena ini fungsinya untuk melindungi hak dia supaya bisa dicairkan jika ternyata seret dan tidak bisa melunasi utang. Oleh karena itu maka biaya gudang jika perlu gudang, perlu penyewaan maka tanggung jawab murtahin. Jika perlu security maka itu juga biaya murtahin. Ya, di samping itu eh, Iya. Maka al-akid itu al-multazim bil hifdi, orang yang mau melakukan transaksi penjaminan, maka dia adalah orang yang dengan akad akad rohan maka berarti dia berkomitmen untuk menjaga barang. Jadi komitmen menjaga barang itu adalah konsekuensi dari akad rohan. Ini kaidah syafi'iyah dalam masalah ini. Ya ini berbeda dengan yang ada di mulakhas al-fiqhi yang mungkin bisa kita secara umum kita katakan hanabila Maka dalam masalah penjagaan barang jaminan kalau Hanabilah membebankannya kepada pemilik karena dianggap bagian dari nafkah ya, untuk barang jaminan Eh, sedangkan kalau Syafi'iyah membebankannya kepada orang yang menghutangi karena mereka membedakan antara biaya penjagaan dan biaya yang diperlukan untuk eksisnya barang jaminan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kembali ke mulakhas al-fiqhi. Kalau al-musannifu hafizallahu taala wa min ahkami rahni dan di antara ketentuan untuk barang jaminan jika barang jaminan tersebut berupa hewan yang perlu nafkah ya, dan hewan tersebut ada dalam genggaman murtahin orang yang menghutangi maka syariat maka Allah zat yang maha bijaksana memberikan keringanan bagi orang yang e, menghutangi untuk menungganginya dengan syarat menafkainya jika hewan tersebut adalah hewan yang layak untuk ditunggangi boleh baginya untuk memerah susunya dan menafkainya jika hewan tersebut layak untuk diperah susunya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adzahru yurkabu binafaqatihi bahasanya binatang tunggangan itu boleh ditunggangi binafaqatihi asalkan dinafkahi idza kana marhunan jika dia menjadi barang jaminan dan susu dari ya, Eh, dari embing susu itu bisa diminum binafaqatihi asalkan menafkainya idza kana marhunan jika dia menjadi barang jaminan wa 'alal ladzi yaqabu wa yashrabu menjadi kewajiban yang menunggangi dan yang meminum susu menunggangi hewan tunggangan dan meminum, meminum susu punya kewajiban an-nafaqatu menafkahi rohul Bukhari diatkan oleh Al-Bukhari Ai artinya wajib atas yang menunggangi hewan tunggangan dan meminum susu menafkainya. Dan ini adalah mukabalah kompensasi dari intifa karena dia memanfaatkannya. Wa mazada amma yuqabilu nafaqah minal manfaata minal manfaataini adapun yang lebih dari apa yang jadi kompensasi nafkah ya dari dua manfaat di atas maka itu menjadi haknya hak lima limalikihi pemiliknya ya maka susu yang bisa dimanfaatkan yang boleh diminum adalah berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan ini biayanya 500 ribu maka susu nilai 500 ribu berapa liter ini, maka setelah ketemu sekian liter kok masih ternyata susunya lebih banyak dari itu nah maka itu susu sisanya adalah milik rahin ya milik si pemilik barang Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan hadis ini demikian juga kaidah syariat dan usul syariat menunjukkan bahasanya hewan yang dijadikan sebagai jaminan itu muhtaramun wajib dihormati pada dirinya lihaqillahi ta'ala untuk menunaikan hak Allah walil malik fihi hakul milki dan juga lil malik bagi si pemilik pada fihi padanya terdapat hak kepemilikan dan ada padanya walil murtahin bagi orang yang menghutangi hak keyakinan dan kepercayaan jika Ya, jika barang tersebut karena biadi ada di tangan al-murtahin ya. falam yakubhu fa ya. jika kemudian barang itu ada di tempatnya murtahin lantas tidak ditunggangi tidak diperah susunya maka hilanglah manfaat barang tersebut batilan sia-sia oleh karena itu Muktado al-adli konsekuensi dari adil wal qiyasi qiyas di sini maknanya kaidah qiyas di sini maknanya kaidah Ya, maka konsekuensi dari keadilan dan kaidah dalam masalah ini dan maslahat baik arahin orang yang berhutang ataupun orang yang menghutangi ya, wal hayawan dan maslahat bagi hewan ayastaufi al-murtahinu bahasanya murtahin orang yang mengutangi bisa mengambil manfaat tarukuf manfaat dari hewan tunggangan manfaat memerah susu namun dia wajib mengganti dua manfaat tersebut binafakoti dengan menafkainya Faida istaufa al murtahin jika murtahin itu telah mengambil manfaat barang tersebut dan dia telah menggantinya dengan menafkainya maka karena fiha dan maka dalam hal ini kita berarti bisa mengkompromikan antara dua maslahat dan dua hak sekaligus intaha sekian kutipan perkataan Ibnul Qayyim maka tadi disampaikan di paragraf awal perkataan Ibnul Qayyim bahasanya dalam barang jaminan itu terdapat tiga hak ada hak Allah Subhanahu wa taala kemudian ada hak pemilik karena itu tetap menjadi milik si pemilik kemudian ada hak orang yang menghutangi itu haknya hak wasiqah ini dijadikan sebagai alat pengikat kepercayaan ya, dia percaya dengan adanya barang jaminan ini kalau orang yang berhutang akan melunasi kewajiban dan hutangnya Kemudian Ya, sebagian ulama fikih mengatakan bahasanya barang jaminan ada dua macam. Yang pertama yang memerlukan biaya dan yang kedua adalah barang jaminan yang tidak perlu biaya. Nah, barang jaminan yang memerlukan biaya itu ada dua macam. Yang pertama adalah hewan yang bisa ditunggangi atau hewan yang bisa diperah susunya. Takut sama hukmu maka telah lewat hukumnya. Kemudian yang kedua adalah ya, barang jaminan yang tidak bisa ditunggangi, tidak pula diambil susunya. Contohnya barang jaminannya berupa budak laki-laki ataupun budak perempuan dan nau' la yajuzu lil murtahin ayantafia tafi'a bihi ila bi'ithni malikihi. Maka untuk jenis yang kedua ini, nau' yang kedua ini tidak boleh bagi murtahin untuk memanfaatkannya kecuali dengan izin pemiliknya. Fa idza adina lahu malikuhu. Dan jika pemilik mengizinkan, dengan syarat ainfiqa alaihi menafkainya lalu murtain bisa mengambil manfaat manfaat dengannya fi muqabalati dzalik sebagai kompensasi karena dia menafkainya jaza maka ini diperbolehkan li'annahu na'u mu'awadatin karena ini adalah sejenis mu'awadah atau tukar menukar Ya, maka di sini di, disampaikan bahasanya budak ya, budak itu dianalogkan disamakan dengan hewan. Maka budak ini bisa dimanfaatkan dengan cara dipekerjakan, syaratnya dinafkahi. Ya, ketika dinafkahi, ya, ini dijamin kemudian makannya dan seterusnya, ya, maka murtahin bisa memanfaatkannya dengan syarat itu seizin pemilik. Kemudian macam yang kedua dari barang jaminan adalah yang tidak memerlukan biaya. Kadar semacam rumah, wal mata atau barang, boleh jadi bentuknya laptop atau eh, motor atau yang lain Maka di sini dikatakan maka barang jaminan semacam ini tidak boleh bagi murtahin untuk ayan tafik bihi untuk memanfaatkannya ilah kecuali dengan seizin arahin pemilik barang ilah kecuali juga jika barang jaminan tersebut karena dain dalam bentuk kordin utang piutang Fala yajuzu lil maka tidak boleh bagi orang yang memberikan utangan dalam bentuk kordon untuk memanfaatkannya sebagaimana keterangan yang telah lewat supaya tidak termasuk dalam kordon jaron naf'an kordon yang ya, menarik pemanfaatan yang menghasilkan keuntungan fayakunu riba maka ini termasuk riba maka kalau barang-barang yang tidak memerlukan biaya, ya, maka di sini dibedakan. Maka apakah boleh dimanfaatkan ataukah tidak? Dibedakan dainnya itu apa dulu? Dainnya itu apa dulu? Kordon ataukah bukan kordon? Jika dainnya itu adalah kordon adalah utang piutang, maka tidak boleh ada pemanfaatan namun jika dainnya itu bukan utang piutang, namun uang eh, sewa rumah, sewa kos yang belum dibayar atau yang lain yang itu dain, ya, kemudian perlu jaminan, maka asalkan diizinkan, maka boleh dimanfaatkan. Ya, maka kalau ya, di sini dibedakan antara utangnya itu kordun ataukah non kordun nanti dilihat bentuk dainnya ya, kalau kordun mutlak tidak boleh mengingat kaidah ya kalau kordun cara naf'an riba namun jika dainnya itu bukan kordun namun ya, sewa yang belum terbayar ya, pembayaran jual beli barang yang belum tunai yang tidak tunai ya, atau yang lain ya, maka boleh memanfaatkannya dengan catatan uh, ya, dengan catatan seizin arahin pemilik demikian keterangannya ada di sini meskipun uh, saya pribadi muskil dengan kalimat ini membedakan antara uh, ya membedakan antara dain berupa kordon dan tidak dalam masalah mendapatkan keuntungan karena di bab-bab yang lain kita jumpai bahasanya ya, yang penting itu dain yang penting itu dain maka tidak boleh ada ya, keuntungan ya, baik itu dain tersebut itu kordon ataupun bukan kordon ya, maka ya, orang yang menghutangi ya, tidak boleh mendapatkan keuntungan karenanya ini, ini. dan itu sama saja kemudian dinilai sebagai bentuk riba itu yang kita jumpai di bab-bab yang lain ya, oleh karena itu pembedaan antara dain berupa kordon ataukah bukan di di poin ini ya, itu untuk saya pribadi menimbulkan satu hal yang muskil Nah, maka ini eh, paragraf-paragraf yang terakhir kita baca ini berkenaan dengan pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin. Oleh karena itu maka pemanfaatan di uh, di paragraf-paragraf sebelumnya maka itu berarti bukan pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin. Maka di paragraf sebelumnya Tadi sebelum masalah biaya Ada dua paragraf di atasnya Sebelum berkenaan dengan mu'natur rahni ada pembahasan tentang wa amal intifak ubirahni. Ya. Adapun pemanfaatan ya, barang jaminan maka tergantung kesepakatan. Maka intifa yang dibahas di sini adalah intifa yang dilakukan oleh pihak ketiga bukan intifa yang pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin orang yang Eh, menerima barang jaminan alias orang yang menghutangi maka di paragraf sebelumnya terdapat pernyataan bahasanya pemanfaatan barang jaminan tergantung kesepakatan. Jika keduanya sepakat untuk boleh menyewakannya atau yang lain maka boleh. Jika tidak ada kesepakatan maka barang tersebut dianggurkan, dibiarkan nganggur, tidak dimanfaatkan sampai dia terbebas dari transaksi rohan. Maka ini pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Ya, maka ya, ya, misalnya ini motor, ya, jaminannya berupa motor. Nah motor ini cuma mau didiamkan saja, ataukah boleh dimanfaatkan oleh pihak ketiga? Ya, maka ini tergantung kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan, maka motor tersebut cuma dianggurkan begitu saja. Ya. Adapun jika ada kesepakatan, maka boleh disewakan. Ya. Maka boleh disewakan kepada orang yang mau menyewanya. Ya. Namun tentu, bagaimana hasil sewanya? Ya, ini diberikan Ya, kepada pemilik ataukah ini diberikan kepada orang yang menghutangi tentu kalau hasil sewanya tidak diberikan kepada orang yang menghutangi karena ini nanti kordon jarak naf'an ya, namun hasil sewanya ini nanti digabungkan dengan barang sewa eh, hasil sewaan ini digabungkan kepada barang jaminan maka dia akan dilekatkan kepada barang jaminan nanti dia akan menjadi sebagai karena ini nama namanya namanya keuntungan namanya hasil yang ini pada uh, pada dasarnya ini milik arahin milik si pemilik barang hasil sewa motor tadi milik si pemilik motor ya, non karena status motor ini motor jaminan maka ya, hasilnya tadi dilekatkan kepada motor tersebut sebagai ya, ya, ya, jadi menjadi ikut menjadi jaminan Bagaimana kemarin disampaikan, kalau seandainya itu budak kemudian dilukai, maka nanti ada duit, yaitu arsh, Ya, maka arsnya itu yulhaku birohni. Maka itu digabungkan kepada barang jaminan. Ya, ya, maka dia mengikuti barang jaminan tersebut. Ya, maka ini beda antara intifak di ya, paragraf eh, depan sama intifak di paragraf-paragraf akhir. Ini tentang kemudian sebagai pembanding akan saya sampaikan tentang masalah intifa di madhab syafi'i. Maka intifa pemanfaatan barang jaminan maka boleh jadi dilakukan oleh pemilik barang Yang pertama pem, e, pemanfaatan barang oleh e, barang jaminan oleh pemilik barang. Maka menimbang bahasanya barang jaminan itu adalah milik si pemilik barang alias milik orang yang berutangi. E, demikian juga jasanya, manfaatnya juga adalah milik si pemilik barang. Maka pada dasarnya pemilik barang punya hak untuk memanfaatkannya dengan syarat itu tidak menimbulkan bahaya bagi barang tersebut tidak pula mengurangi bendanya, tidak pula menyebabkan rusaknya. Ya, maka ya, dan dia tidak boleh safar dengan membawanya. Karena itu telah menjadi barang jaminan, maka pemilik barang alias orang yang berhutang boleh menunggangi jika itu adalah hewan tunggangan dan boleh memanfaatkannya boleh menempatinya jika itu rumah bahkan menyewanya dan meminjamkannya Kemudian yang kedua adalah intifa pemanggilan manfaat yang dilakukan oleh murtahin oleh orang yang ya menghutangi maka di sini ditegaskan hak murtahin itu cuma habzil ain menahan barang yang jadikan jaminan lil istifaqi awalan supaya dia yakin haknya aman. Kemudian yang kedua, hak dia adalah ya, dilunasinya utang dari barang jaminan. Jika ternyata eh, Inda ta'adzurul wafaihim narahin. Jika ternyata orang yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya. Ya. Maka ini hak hak hak murtahin, hak orang yang menghutangi dari barang jaminan cuma dua. Hak menahan, ya. kemudian hak ya, dari barang ini nanti dicairkan jadi duit dan dia Nah, nah, kemudian utang itu dilunasi dengan cara tersebut. Jika memang orangnya tidak bisa melunasinya. Oleh karena itu, maka murtahin alias orang yang menghutangi <clears throat> tidak memiliki hak, tidaklah menjadi uh, tidaklah menjadi pemilik untuk benda, tidak pula manfaat benda yang jadi barang jaminan. Oleh karena itu pada dasarnya si murtahin tidak boleh memanfaatkan benda yang dijadikan barang jaminan tanpa izin si pemilik mutlak. Kalau tanpa izin maka tidak boleh sama sekali karena ini barang milik orang lain, dia bukan pemiliknya. Maka jika dia memanfaatkan tanpa izin si pemilik, maka dia adalah orang yang melakukan tindakan kelewat batas sehingga jadilah dia domin bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa maka dia punya tanggung jawab untuk mengganti adapun jika rahin pemilik barang itu mengizinkan murtahin untuk memanfaatkan barang jaminan maka dirinci dengan dua rincian maka dirinci dalam fikih syafi'iyah dirinci dengan dua rincian <clears throat> Yang pertama, izin dan restu untuk memanfaatkan barang itu telah menjadi klausal dalam perjanjian. Ini telah jadi eh, telah menjadi klausul di perjanjian. Di awal itu telah ada perjanjian ini barang ini dijadikan sebagai barang jaminan dan ditegaskan bahasanya e, murtahin alias orang yang menghutangi diperbolehkan untuk memanfaatkannya. Ya, maka jika pemilik barang membolehkan murtahin untuk memanfaatkan ya, memanfaatkan barang saat akad rohan atau di, murtahin yang mempersyaratkan kemudian diuki dan disetujui oleh pemilik barang fa'ina syarta fasidun maka klausulnya itu tidak sah bahkan yap sudu akadu rohni akad rohnya itu jadi batal apa alasannya lianna syarta karena perjanjian murtahin boleh memanfaatkan itu bertentangan dengan muktadul akadi dengan konsekuensi akad apa konsekuensi akad lahan fitawasuk fakat sekedar untuk barang penjamin bahasanya utang itu pasti dibayar itu konsekuensi akadnya cuma itu saja ditambah yang kedua wa fihi manfaatul lil murtahin. Maka ini perjanjian yang menguntungkan murtahin dan memberikan madarat kepada pemilik barang falayasihu. Maka perjanjian tidak sah. Alasan yang ketiga wali anakula qardin jarnafan fawariba wa haram. Maka di sini masuk dalam kaidah kulukordin jarnafan. Itu jika izinnya perjanjiannya di awal. Eh, ketika perjanjiannya di awal maka tidak boleh dengan tiga alasan ini bertentangan dengan muktadal akad ini uh, adalah satu hal yang membahayakan si rahim hanya menguntungkan murtahin dan merugikan pemilik barang dan ini kulukordin jaron naf'an Oleh karena itu seandainya seorang itu menghutangi orang lain dengan syarat, dengan perjanjian, Anda uh, gadaikan barang tertentu, kemudian pemanfaatannya atau ya, manfaatnya adalah milik orang yang menghutangi, maka ini juga kordon yang batil. <clears throat> Kemudian yang kedua, izinnya itu adalah setelah transaksi rohani. Maka di awal tidak ada perjanjian boleh memanfaatkan. Izinnya menyusul. Dan ini izin artinya suka-suka pemilik barang. Suka-suka pemilik barang. Kalau pemilik barang longgar hatinya ya silahkan pakai. Kalau dia ya, khawatir dan sebagainya ya jangan Ya, dan dia boleh mengatakan demikian karena di awal tidak ada perjanjian seperti itu. Maka di sini di maka poin yang kedua. Maka jika izin dan perjanjian itu tidak diakat rohan, Namun belakangan kemudian pemilik barang mengizinkan murtahin e, untuk memanfaatkan setelah akad. Dia izinkan untuk misalnya ukubus sejarah uh, ya, mobilnya atau motornya dipakai ini pakai untuk ngantar anak dan sebagainya namun setelah ya, setelah akad rahim atau kemudian menempati rumah fayajuzu murtahin ayantafi'a bil marhun ini, maka murtahin boleh memanfaatkan barang tersebut karena rahin itulah pemilik manfaat dari barang ini dan boleh bagi rahim untuk memanfaatkan untuk diri sendiri atau dia boleh juga mengizinkan orang lain untuk memanfaatkannya dengan tetap hak murtahin itu tetap ada yaitu tertahannya barang ini di tempatnya murtahin. Ya, maka rincian dari Syafi'iyah wallahu a'lam itu ya, lebih kelihatan logis, lebih makbul daripada rincian yang tadi disampaikan oleh ya, uh, Sasalah Al Fauzan yang membedakan antara apa, uh, apa itu kordon atau bukan kordon itu kordon atau bukan kordon untuk terutama al qismu athani ini Al-qismu tsani yang yaitu barang-barang yang tidak memerlukan biaya ya. maka tadi syafiyah cuma membedakannya antara ini transaksinya e, izin pemanfaatannya di awal maka ini tidak boleh karena kulu kordin jarunaf anfawariba ataukah ini ya, belakangan dan ini statusnya izin izin itu artinya ya ya istilahnya bukan pemberitahuan betul-betul minta izin kalau dia mengizinkan maka boleh pakai kalau tidak mengizinkan maka tidak boleh dipakai Ya, kemudian kita masuk pada bab selanjutnya tentang domen. itu penjaminan Yeah. Maka misalnya saya katakan ya, utangmu pada orang tersebut saya jamin. hutangmu pada orang tersebut saya jamin. Nanti kalau dia tidak bisa bayar, saya yang bayar. Dan nanti saya akan uh, tentu ini bukan ya, infak namun jika dia tidak bisa bayar maka saya akan bayar dan nanti saya yang punya punya urusan nagih dan akan minta ganti kepada dia orang yang dijamin. Ini yang dibahas di poin ini. Maka minat tausikat asyariyah di antara ya, cara untuk mengikat kepercayaan ya, dan dan mewujudkan keyakinan bahasanya utang itu pasti dibayar. Ya, maka tausik syariah liduyun untuk utang adalah dengan doman. Nah, doman ini akar katanya apa diperselisihkan. Yang pertama ada yang mengatakan itu diambil dari kata-kata domni atau dimni yang artinya bagian. Yang artinya bagian. Li'anna mata domin karena tanggung jawab si penjamin sorot jadilah dia menjadi bagian dari tanggung jawab orang yang dijamin. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan doman itu dari kata-kata tadamun yang artinya adalah kandungan. Di anadzimah tadamin karena tanggung jawab adamin penjamin itu tata doman mengandung haknya orang yang dijamin. Kemudian yang ketiga dan ini agak muskil kalau dari sisi bahasa, ya, doman diambil dari kata-kata dom Nah, nunnya hilang jadinya. Nah, ya kan? Nunnya jadi hilang. Nah, Wakila mustaqon menabdomi. Nah, maka ini jadi hilang. Oh, ada tadi doman itu ada nunnya, dot, mim, nun. Huruf pokoknya lu kok tiba-tiba akar katanya dari kata-kata dom. Nah, ini Maka ini sejenis mungkin dengan uh, hamba ya, perkataan sejibrin yang mengatakan bahasanya wuduun diambil dari kata-kata daun. Ya, wuduun diambil dari kata-kata daun yang artinya cahaya. Maka ini mirip ya. Wawunya hilang. Nah, wawunya hilang. Di sini nunnya hilang. Doman kok diambil dari kata-kata dom. Loh, nunnya kemana? Hilang. Ya, maka itu mirip dengan penjelasan ya, Sa'im Jibrin tentang masalah wudu, Ya, wudu'un itu diambil dari kata-kata dau'un. Artinya cahaya. Maunya hilang. Maunya hilang. Di sini doman diambil dari kata-kata dom. Ya, nunnya hilang. Ya, memnya double. Ya, padahal Doman memnya satu. Tidak tasjid. Wakil dan pendapat ketika mengatakan doman itu diambil kata-kata dom di domi zimmati domin ila zimmatil matmun dom artinya penggabungan atau menggabungkan atau digabungkan lidomi zimmatid domin maka tanggung jawab domin si penjamin digabungkan kepada tanggung jawab orang yang dijamin fi iltizamil haq yaitu dalam komitmen untuk menunaikan kewajiban fayathbutu maka adalah al kewajiban bayar utang dalam tanggungan dua orang tersebut jami'an dua-duanya sedangkan doman secara syar'i maknanya adalah komitmen terhadap apa yang menjadi kewajiban orang lain ma'abaka dan kewajiban tersebut tetap menjadi tanggungan orang yang dijamin ya, komitmen apa yang jadi kewajiban orang lain tanpa menghilangkan kewajiban tersebut dari orang yang dijamin. Wa iltizam maqat yajibu aidan dan juga komitmen makot yajibu aidan sesuatu yang boleh jadi menjadi kewajiban akan menjadi kewajiban. Ka'ayakula contoh Doman adalah Seorang yang mengatakan Ma'ataita fulanan fawa alaiya Apa yang kau berikan kepada fulan Itu adalah tanggung jawabku Ini Contoh kalimat Doman Dan adanya doman ya, Penjaminan ya, Semacam ini Satu yang diperolehkan dengan Quran, Sunnah dan sepakat ulama' Dalil Al-Quran adalah syar'uman Qoblana yaitu syariat Yusuf. Waliman ja'abihi himlu ba'irin. Dan siapa yang bisa membawa ya, piala raja maka untuknya himlu ba'irin bahan makanan sekuat yang mampu dibawa oleh seekor unta. Wa anabihi za'im dan sayalah penjaminnya. Zaim artinya domin, saya lah penjaminnya. Kemudian dalil hadis lihatkanlah di marfu'an sabda Nabi, Nabi mengatakan az-zaim gharimun. Ya, penjamin itu bertanggung jawab. Gharimun ay dominun atau zaim di sini artinya domin. Dan para ulama sepakat bolehnya doman secara global dan maslahat pun mengharuskan demikian bahkan hajat, bahkan darurat tada'u ilaihi mengharuskannya. Dan adanya doman itu bagian dari ta'awun alal birri wa taqwa dan menunaikan hajat seorang muslim dan menghilangkan kesusahannya. Kemudian syarat untuk sahnya doman maka hendaknya orang yang memberikan jaminan adalah jaizu tasarruf orang yang boleh melakukan transaksi li'annahu karena orang ini taha, uh, li'annahu karena doman itu tahamulu malin ya, pembebanan harta pembebanan finansial oleh karena itu doman tidaklah sah jika dilakukan oleh anak kecil atau safi orang yang ya, lemah akalnya yang orang-orang ini adalah mahjur alaih orang yang tidak boleh melakukan transaksi kemudian syarat yang kedua ridho dari si penjamin, sukarela dari si penjamin. Maka jika dia dipaksa untuk alat doman untuk memberikan penjaminan lam yasihu maka transaksi doman tidak sah karena doman adalah tabaruun adalah ya, adalah kemudian e, eh, tabaruun tindakan sosial biltizamil haqqi dengan komitmen untuk melaksanakan kewajiban. Faktubiralahu arida maka ridho itu satu hal yang muktabar, satu hal yang harus diakui. Kata baru bil amwal sebagaimana orang e, melakukan tabarok atau donasi bil amwal dengan harta. Maka di sini cuma disampaikan dua syarat pokok Pertama pelakunya adalah orang yang jais tasaruf, kemudian dia melakukan hal tersebut dengan sukarela dan bukan dipaksa. Kemudian eh, satu hal yang sangat urgen tentang masalah doman, doman itu adalah akad irfak, adalah akad sosial. yuk bihi maksud dari akad ini adalah memberi manfaat kepada orang yang dijamin dan membantunya. Oleh karena itu tidaklah boleh mengambil e, upah karenanya e, akhdul iwat alaihi. Tidak boleh mengambil upah karenanya ya, saya jamin utangmu, ya, saya jamin utangmu namun tolong bayar saya. ya, maka iwat di sini artinya upah. Tidak boleh mengambil upah dalam transaksi domain. anak adalah iwat karena mengambil upah karena melakukan transaksi domain itu kalqordi Allah dijaron naf'an. Itu seperti utang piutang yang menghasilkan keuntungan. Karena nanti pada pada akhirnya domin itu ngasih utangan nasi utangan pi, pi utang anda yang ada pada orang tersebut jaminannya saya maka nanti ketika e, tanggal jatuh tempo tiba dia tidak bisa melunasi saya yang bayar dan saya nanti akan minta ganti kepada orang yang dijamin maka apa yang saya lakukan ya, saya ngutangi orang yang dijamin kalau saya ngutang orang yang dijamin maka saya tidak boleh minta upah. Kalau saya minta upah maka berarti terjadi kordun jaro naf'an fawariba. Fadhamin maka si penjamin yalzamuhu dia punya kewajiban untuk membayar utang orang yang dijamin manakala ingda mutolabatihi bidalik manakala dia ditagih ketika orang yang dijamin tersebut ditagih faida adahu maka jika dia bayarkan utang untuk kepentingan orang yang dijamin maka dia bisa yastarid tuhu minta ganti dari orang yang dijamin ya, dia bisa minta ganti dari orang yang dijamin ala sifatil qardi dengan status utang piutang dengan status utang piutang maka minta ganti itu kenapa? Karena statusnya utang piutang. Nah, kalau dia minta upah karena memberikan jaminan, fayakunu kordon naf'an. Maka yang terjadi adalah ini kordon yang menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu wajib menjadi semisal hal ini dan karena wa ayakunal ayakunal eh, doman hendaknya penjaminan maksudnya adalah ta'awun tolong menolong wal irfak dan kegiatan sosial lal istiqlal bukan mengambil keuntungan wal irhak dan menyusahkan al muhtad orang yang membutuhkan bantuan dan maka dari sini maka ini kaidah penting berkenaan dengan kalau di transaksi kontemporer yang masuk dalam hal ini adalah uh, ada transaksi LCD uh, eh, ekspor impor di sana terdapat domain ya, maka domain yang syar'i itu tidak ya, ya, bank penjamin ah, tidak boleh minta upah Ye, karena dia statusnya menghutangi bank yang menerbitkan LC yang dia adalah statusnya penjamin tidak boleh minta upah. Ya, karena jika dia minta upah maka ini terjadi kordun jaronafan maka ini riba. Kemudian doman itu sah dengan kata-kata saya penjamin dan penjamin dalam bahasa Arab itu boleh domin, boleh kobil, hamil, zaim semuanya artinya penjamin. Semuanya artinya penjamin. Boleh juga dengan mengatakan tahamal tudainaka saya yang menanggung utangmu atau domantuhu aku sayalah yang menjaminnya atau huwa ingdi utang tersebut tanggung jawabku. Intinya kullu dan semua lafat yang yuadi yang mengantarkan kepada makna doman karena syariat adalah membatasi ya, biibaratin muayyanah ungkapan tertentu maka kembali kepada al urfu intinya di sini yarji wilal urfi kembali kepada al urfu ya, kata-kata apa yang merupakan transaksi doman kembali kepada budaya jika budaya mengatakan itu transaksi doman ya sudah maka itu transaksi doman kemudian sahibul hak pemilik hak alias orang yang menghutangi itu boleh menagih siapa saja yang dia inginkan penjamin atau orang yang dijamin li'anna haqqahu karena hak dia hak orang yang menghutangi itu ada pada tanggung jawab penjamin dan orang yang dijamin fa eh, fa malaka maka dia memiliki hak untuk menagih siapa saja yang dia kendaki dari keduanya ditambah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam penjamin itu bertanggung jawab diatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan dilihat Hasan oleh At-Tirmidzi. Dan zaim artinya domin penjamin. Gharim artinya Allah diyu'ati syai'an lazimahu yang akan membayarkan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Dan ini pendapat jumhurul fukoha. Maka jumhur ulama fikih mengatakan dalam transaksi doman eh, maka orang yang berhutang atau orang yang menghutangi boleh nagih penjamin boleh juga nagih orang yang dijamin suka suka dia ini pendapat jumhur. Namun sebagian ulama berpendapat bahasanya sahibul hak orang yang menghutangi tidak boleh menagih orang yang menjadi penjamin kecuali jika ta'adzarat tidak memungkinkan menagih orang yang dijamin. Alasannya karena doman itu cabang dan tidak boleh kembali kepada cabang kecuali jika tidak memungkinkan menggunakan pokok. Alasan yang kedua, doman itu adalah tausikunil hak karahni. Maka doman itu fungsinya adalah tausik untuk menjaga dan melindungi hak orang yang menghutangi. Karahni maka dia statusnya sebagai mana rohan. Maka dalil yang kedua kias dengan rohan. Warahan dan rohan maka hak dalam hal ini utang tidaklah yustaufa dibayar minar dari pencairan rohan kecuali ingda ta'adzur ketika tidak memungkinkan al istifa meminta hak alias pembayaran hutang minar dari orangnya dari orang yang berhutang maka alasan yang lain adalah kias dengan rohan kapan rohan itu dipakai kapankah rohan itu dipakai untuk bayar utang Jawabannya, manakala orangnya tidak bisa bayar, maka nanti kita minta dia untuk menjual boroknya, kemudian hasil penjualnya dipakai untuk bayar utang. Kemudian alasan yang lainnya, karena menagih orang yang menjamin, padahal yang dijamin itu ada dan yang dijamin itu juga mampu untuk bayar utang. Maka ini satu hal yang dianggap jelek oleh masyarakat karena satu hal yang sudah dikenal oleh masyarakat ma'hud artinya ma'ruf bahasanya layu talab ad-dhamin orang yang penjamin tidaklah ditakeh kecuali manakala tidak memungkinkan menakeh orang yang dijamin atau ternyata orang yang dijamin tidak mampu tasdid membayar utang inilah yang telah menjadi urf telah menjadi kebiasaan dan praktek manusia hada makna dan inilah inti yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Kemudian Ibnul Qayyim mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang kuat sebagaimana Anda lihat. Maka Ibnul Qayyim memilih pendapat ini yaitu domin itu baru boleh ditagih, penjamin itu baru boleh ditagih manakala matmun anhu orang yang dijamin tidak bisa membayar utang. Kemudian e, di antara permasalahan berkenaan dengan doman, bahasa yang tanggung jawab penjamin itu tidaklah gugur, tidaklah bersih, kecuali jika telah bersih tanggung jawab orang yang dijamin. Dia telah bersih dari utang dan bersihnya utang dari orang yang dijamin itu boleh jadi min ibroin dia mendapatkan pemutihan, atau dia melakukan pelunasan. Karena tanggung jawab atau si penjamin itu adalah cabang dari tanggung jawab orang yang dijamin sehingga mengikuti orang yang dijamin. Dan karena transaksi doman itu statusnya adalah wasiqah adalah mengikat kepercayaan ya, transaksi jaminan. Faidah bari al, al aslu maka jika yang pokok itu telah bebas dari kewajiban barulah zalatil wasiqah hilanglah ya, fungsi wasiqah dari adomin dari penjamin sama persis sebagaimana rahan atau barok. maka kapan kasih penjamin itu merdeka bebas dari tanggung jawab dia merdeka dan bebas tanggung jawab manakala orang yang dijamin telah bebas dari tanggung jawab nah kapankah orang yang dijamin itu bebas dari tanggung jawab boleh jadi dia mendapatkan pemutihan dan pemaafan atau dia telah melunasi. Kemudian eh, di antara permasalahan berkenaan dengan doman diperbolehkan berbilangnya penjamin. Oleh karena itu maka satu hak itu boleh dijamin oleh ifnani dua orang atau lebih. Sawaun sama saja apakah masing-masing menjamin semuanya atau cuma sebagiannya saja. Ya, si A mengatakan Utang dia, tanggung jawab saya. Si B juga mengatakan utang dia, tanggung jawab saya. Ini berarti masing-masing menjamin semuanya. Atau cuma menjamin sebagian-sebagian. Si A mengatakan separuh utangnya tanggung jawab saya. Si B mengatakan separuh utang dia yang lain, yang kedua tanggung jawab saya. Itu boleh. Dan kalau e, penjamin itu lebih dari dua, maka tidaklah gugur ahadun minhu, maka tidaklah merdeka dan bebas dari tanggung jawab satu dari mereka kecuali setelah bebasnya yang lain. Dan semuanya itu bebas dan merdeka dari tanggung jawab bibaro atil madmuni anhu manakala orang yang dijamin telah bebas dari tanggung jawabnya. Kemudian Eh, yang lainnya adalah tidaklah disyaratkan untuk sahnya transaksi domain domin mengenal orang yang dijamin fayasihu maka sah saja manakala si penjamin mengatakan siapa saja orang yang minta utangan kepadamu sayalah penjaminnya ya dan tidaklah disyariat, disyariat eh, tidaklah disyaratkan penjamin itu mengenal dan mengetahui siapakah yang dijamin. Lianau karena dalam transaksi penjaminan tidaklah disyaratkan ridho orang yang dijamin. Orang yang eh, matmun lahu wal matmun anhu. Maka ada ini matmun anhu dan ada matmun lahu. Matmun lahu berarti orang yang menghutangi. Matmun anhu berarti orang yang berhutang. Demikian juga tidaklah disyaratkan penjamin itu mengenal orang yang matmun lahu, orang yang menghutangi. Karena tidaklah disyaratkan ridho dari orang yang matmun lahu, orang yang menghutangi, tidak pula disyaratkan ridho matmun anhu, orang yang berhutang. Oleh karena itu tidaklah disyaratkan harus mengenal keduanya. Kalau tidak kenal sama sekali, baru pertama ketemu atau dan sebagainya, boleh saja memberikan transaksi jaminan. Kemudian sah menjamin utang yang maklum. Demikian juga sah menjamin utang yang majhul, utang yang tidak diketahui berapakah besarnya dan kadarnya jika itu berujung kepada maklum. Misalnya utang dia tanggung jawab saya. Ini kan berapa utang dia saya nggak tahu. Non ujungnya kan tahu, tinggal tanya berapa sih utang dia. Nah. Eh, ujungnya kan tahu, ujung-ujungnya adalah tahu. Utang dia tanggung jawab saya. Ini majuhul, namun yang berujung kepada maklum tinggal tanya utang dia berapa atau utangmu berapa nah. berdasarkan firman Allah Taala ya, di surat Yusuf tadi liman ja'abihi himlu ba'irin ya, yang jadi mahalu syahid himlu ba'irin himlu ba'ir itu ghairu maklum karena himlu ba'ir artinya bahan makanan seberat yang mampu dibawa dan dipikul oleh seekor unta kanan dan kirinya. Ini ada wadah, di punggung onta ditaruh e, ranjang atau keranjang kanan dan kiri dipenuhi sampai selama dia masih kuat bawa. Kalau ditambah dia nggak kuat bawa. Nah itu himlu bair. Itu berapa kilo atau kalau pakai takaran eh, berapa liter itu mejuhul. Namun lakinnahu ya'ulu ilal ilmi akan tapi ujungnya itu maklum. Ya, tinggal aja diisi. Nanti ngisinya pakai literan. Ini satu diisi, satu diisi, satu diisi. Eh, akhirnya nanti ketemu berapa liternya. tidak ayat maka ayat ini dalil ala jawazihi bolehnya memberikan jaminan untuk sesuatu yang majhul namun ujungnya adalah maklum. Kemudian sah doman uhdatul mabiyah, dan uhdah di sini artinya darak dan sah doman uhdatul mabi' bi manu manu asamana dengan seorang itu menjamin alat pembayaran Ida dhahara al mabiyah jika ternyata barang yang dijual itu nanti dhahara ketahuan mustahiqan adalah menjadi hak li ghairil ba'i selain penjual maka misalnya e, misalnya adalah e, misalnya adalah suf'ah darqul mabi' ini contohnya adalah suf'ah suf'ah itu satu tanah milik dua orang dan belum dibagi milik A dan B. Akhirnya A menjual barangnya, menjual jatahnya kepada C. Ya. Menjual ya, barangnya, jatahnya kepada C. Maka C bayar. Kemudian C minta doman. Minta doman. Karena si B jika dia tidak ridho, dia bisa ngambil paksa. Yeah. Dia bisa ngambil paksa ya, maka si pembeli minta doman kepada uh, penjual bahwasanya jika ternyata uh, si C atau si B ini tidak ridho dengan hal ini maka dijamin uangnya itu kembali dijamin uangnya kembali itu diantara contoh kasus uh, uhdatul mabi' ya, atau disebut juga ad ya, ayat man asaman yaitu ada ya, doman tanggung jawab asaman dikembalikannya duit ya, saman berarti terjemah bebasnya duit ini transaksinya transaksi jual beli kemudian pembeli itu mendapatkan jaminan kalau duit dia akan kembali Ya, dua juga akan kembali manakala ternyata barang yang dijual itu bukanlah barang yang memang haknya si penjual. Kemudian yang terakhir, anda ya justru dibolehkan untuk memberikan doman jaminan Maya jibu ala saksi. Apa yang menjadi apa yang akan menjadi kewajiban seseorang semacam yatman menjamin mayalzamuhu mayalzamuhu min dainin wa nahwihi apa yang akan menjadi kewajiban seseorang min dainin berupa eh, berupa utang dain wa nahwi atau semacam itu ya, lain hanya dengan syafi'iyah syafi'iyah mengatakan tidak boleh ada doman kecuali setelah kewajiban itu ada hmm. maka kalau di Syafi'ah ya tidak boleh. Kita katakan tolong utangi dia dan utangnya tanggung jawab saya. Itu tidak boleh. Karena ya, utang itu belum jadi ya, membayar utang itu belum jadi kewajiban si A. WIB tolong utangi A ada apa-apa dia nggak bayar atau dia nggak bisa bayar saya jaminannya tolong utangi dia itu tidak sah kalau di Syafi'iyah harus sesuatu yang sudah sabit hakun sabit kewajiban yang memang betul-betul valid menjadi tanggung jawab si A jadi sudah berutang dulu B sudah ngutangi A baru boleh ada transaksi doman YB utangmu piutangmu kepada A jika ada apa-apa Ya. Ya, nanti pada saat jatuh tempo saya jamin. Ya. Dan kalau di sini wallahu alam fi'il mudorek di sini menunjukkan kalau itu sesuatu yang baru akan ya justru manu ma yajibu bukan ma wajaba namun ma yajibu ala saksi. Jadi satu hal yang ya, tidak diperbolehkan dalam ya, fikih syafi'iyah. Ya, dalam fikih syafi'iyah cuma boleh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 maaf diumumkan kembali besok Ahad e, libur karena ada pengajian di pondok. Kemudian insya Allah ada pengajian di MPD.